Dan pada pembahasan yang lalu sudah disebutkan bahwa yang namanya maf'ul mutlak itu biasanya berupa masdar. Jadi mayoritas maf'ul mutlak itu berupa masdar. Maka subbab ini akan membahas mengenai ma bu anil masdari fin nasbi alal maf'uliyatil mutlaqati yaitu apa-apa yang dapat menggantikan masdar sebagai atau dalam kedudukan nasabnya dalam sebuah jumlah sebagai maf'ul mutlak atau secara sederhana yang dapat menggantikan masdar ya, sebagai maf'ul mutlak yang nasab. Maka kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-289 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa qad yanubu anhuma alaihi dal kajidda kullal jiddi wafrahil Dan terkadang iful mutlak itu dapat digantikan oleh apa-apa yang menunjukkan akan master tersebut. Ya, jadi masdar atau maf'ul mutlak itu terkadang digantikan oleh suatu lafadz yang lafat tersebut itu menunjukkan ya dal menunjukkan akan makna yang ditunjukkan oleh masdar tersebut. Contohnya apa? Ka jidda kullal jiddi. Ya, jidda kullal jiddi. Bersungguh-sungguhlah dengan sepenuhnya kesungguhan. Maka di sini kita perhatikan ada fi'il amr jidda di sini ada maf'ul mutlak, namun maf'ul mutlaknya bukan masdarnya, ya bukan jiddan. Tetapi yang menjadi maf'ul mutlak adalah lafat kulla. Nah ini berarti lafat kulla itu termasuk yang dapat menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak. Kemudian contoh yang berikutnya, wafrohil jadala. Wafrohil jadala. Bergembiralah dengan sebenar-benar kegembiraan. Maka di sini lafat al-jadala itu maknanya sama dengan al faroha Walaupun jadal itu bukan master dari ifroh. Ya jadal bukan master dari ifroh. Namun karena maknanya sama, ya maknanya menunjukkan akan kegembiraan, maka boleh menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak. Maka Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini beliau mengatakan ya juzu hadful masdari wa inabatu ghairihi anhu. Diperbolehkan untuk menghapus masdar. Ya, atau mudahnya dibolehkan menghapus, menghapus masdar yang kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Wa ina batu ghairihi anhu dan mewakilkan atau menggantikan kata yang lain sebagai pengganti dari masdar tersebut. Kemudian beliau melanjutkan wa hukmu hadzan naibi an-nasbu daiman ala annahu maf'ulun mutlaqun. Wa hukmu hadhan naibi an-nasbu daiman ala annahu maf'ulun mutlaqun. Dan hukum dari yang mewakili tadi atau yang menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak tersebut itu di i'rab atau maksudnya dibaca mansub ya selalu dibaca mansub karena kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Jadi walaupun menggantikan masdar, dia dibaca mansub. Wala yuqalu innahu masdarun. Dan tidak dikatakan bahwa kata tersebut adalah masdar. Tidak dikatakan, tidak dikatakan sebagai masdar, id masdarul amilil madhkuri fil kalami qad hudhifa. Ya, tidak disebut sebagai masdar sedangkan masdar yang beramal maaf, masdar bagi amil yang disebutkan dalam kalam ya dalam contoh-contoh tadi berupa fiil. Ya, jadi masdar bagi amil ya atau biasanya fiil yang disebutkan dalam kalam itu qad hudhifa. Ya, sudah dihapus. Maka tidak dikatakan sebagai masdar wal asya'ul lati tasluhu lil inabati anil masdari kathiratun. Dan lafat-lafat yang memungkinkan untuk menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak itu ada banyak. Berarti ada banyak kemungkinan kata yang dapat digunakan untuk menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak. Minha diantaranya Ya, al awalu lafat yang pertama atau syai'un yang pertama muradifuhu. Ya, muradifuhu. Apa yang dimaksud dengan muradif? Wal muradifu makhtalafa lafdhuhu wattafaqa ma'nahu. Ya, makhtalafa lafdhuhu wattafaqa ma'nahu. Yang disebut sebagai muradif adalah suatu kata yang lafadznya berbeda dengan kata yang lainnya, kata asalnya, ya kata yang dibandingkan. Ya berarti ada dua kata. Ya dua kata tersebut itu berbeda lafadznya. Tetapi wattafaqo ma'nahu. Kan tetapi ya misalnya dua kata tadi itu maknanya sama. Ya. Kata yang berbeda lafat namun maknanya sama. Atau dalam bahasa kita sering disebut sebagai sinonim. Ya, sinonim. Maka sinonim itu dapat ya, ya menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak. Nahwu contohnya surirtu farohan. Surirtu farohan. Saya bergembira dengan ya sebenar-benar kegembiraan. Fa farohan maf'ulun mutlakun mansubun. Maka lafat farohan itu adalah maf'ul mutlak yang mansub wa huwa naibun an masdaril fi'lil madhkuri. Dan lafat farohan itu adalah pengganti ya, dari masdar, ya, pengganti bagi masdar dari fi'il yang disebutkan. Yaitu apa? Surirtu. Ya. Li'anna masdarahu sururon. Karena masdar dari surirtu itu adalah sururon. Walamma kana sururu wal farahu bima'nan wahidin ya walamma kana sururu wal farahu bima'nan wahidin sahhatin niyabatu dan ketika ya lafat surur dan lafat farah itu memiliki makna yang sama ya maknanya sama sama-sama bergembira maka sahhatin niyabatu maka sah atau memungkinkan lafat farof itu menggantikan lafat surur. Kemudian yang berikutnya, athani, ya, yang kedua dari kata yang memungkinkan untuk menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak itu adalah sifatuhu, yaitu sifat dari masdar yang dihapus tersebut. Nahwu contohnya, talal qari'ul qur'ana ahsana tilawatin Talal qari'ul qur'ana ahsana tilawatin qari atau pembaca tersebut telah membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang baik maka lafat ahsana di sini itu adalah ya sifat dari bacaan tersebut Fa ahsana maf'ulun mutlaqun mansubun. Maka lafat ahsana adalah maf'ul mutlak yang mansub. Wa huwa sifatun lil masdaril mahdhufi. Dan lafat ahsana adalah sifat bagi masdar yang dihapus. Wal aslu, asal dari jumlah tersebut adalah talal qari'u tilawatan ahsana tilawatin. Talal qari'u tilawatan ahsana tilawatin atau talal qari'ul qur'ana tilawatan ahsana tilawatin. Ya qari tersebut membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang baik. Ya, maka kemudian lafat tilawatan sebagai masdar yang asli dari fi'il tala itu kemudian dihapus, nah, kemudian sifatnya yaitu aksana itu menggantikannya sebagai maf'ul mutlak. Kita lanjutkan. Athalithu, ya. Yang ketiga yang dapat menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak adalah ismul isyaroti Ismul isyarati yaitu isim isyaroh Wal ghalibu an yaqa'a ba'dahu masdarun kal mahdhufi. Ya, wal ghalibu an yaqa'a ba'dahu masdarun kal mahdhufi. Dan biasanya ya ketika isim isyarah itu menggantikan kedudukan masdar sebagai maf'ul mutlak itu setelah isim isyarah tersebut itu ada tetap diletakkan masdar ya tetap diletakkan masdar yang sama dengan masdar yang dihapus. Ya, jadi isim isyarahnya menggantikan kedudukan masdar, ya, kemudian masdar yang dihapus tadi itu diletakkan setelah isim isyarah. Nahwu contohnya akramtud dhaifa dzalikal ikrama. Akramtud dhaifa dzalikal ikrama saya telah memuliakan tamu tersebut ya dengan pemuliaan tersebut. Ya, maka di sini kita lihat yang menjadi maf'ul mutlak itu adalah lafat dzalika. Ya, lafat dzalika atau dza ya, dza saja. Fadza ismu isyaratin. Maka dza adalah isim isyarah mabniyun ala sukuni yang mabni dengan sukun dengan tanda sukun atau mabni di atas sukun ya fi mahalli nasbin maf'ulun mutlaqun yang ba tersebut menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul mutlak wal ikroma sedangkan lafat ikroma al ikroma yang datang setelah dzalika badalun itu adalah badal bagi isim isyarah. Au atafu bayanin. Atau bisa juga di Arab sebagai ataf bayan bagi isim isyarah tersebut. Ar-rabi'u yang keempat, ya kata yang keempat yang dapat menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak, ya, itu adalah domirul masdari, yaitu domir yang kembalinya kepada Master. Ya, contohnya nahwu yaitu Jamal jamaltuka mujamalatan la ujamiluha ahadan. Jamaltuka mujamalatan la ujamiluha ahadan. Saya bersikap ramah kepadamu dengan sebenar-benar sikap ramah yang saya tidak pernah bersikap ramah dengan keramahan tersebut kepada seorang pun. Ya la ujamiluha ahadan itu sifat bagi mujamalatan. Jadi saya bersikap baik atau ramah kepadamu ya dengan sikap kerak dengan keramahan yang saya tidak pernah ya bersikap ramah dengan keramahan tersebut kepada seorang pun. Maka di sini yang diperhatikan adalah lafat ujamiluha. Ya, ujamiluha. Fal fi'lu ujamilu khudifa masdaruhu. Maka fi'il ujamilu itu dihapus masdarnya. Wa naba'anhu ad domiru Naba'anhu ad Dan domir ha di situ ya huwa ha Ya domirha yang ada pada ujamiluha itu menggantikan masternya. Arti asalnya bagaimana? Wal aslu la ujamilul mujamalata ahadan. La ujamilul mujamalata ahadan. Ya, yang saya tidak pernah ramah tangmah dengan keramahan tersebut kepada siapapun. Maka asalnya, asal dari la ujamiluha ahadan adalah la ujamilul mujamalata ahadan. Jadi masdarnya aslinya adalah al-mujamalata, ada al di situ. Yaitu al-ahdiyah. Ya al, al alil ahdiyah. Berarti al tersebut itu menunjukkan bahwa mujamalah yang dimaksud adalah mujamalah yang disebutkan sebelumnya, yaitu jamal tuka mujamalatan. Kemudian al-mujamalata tersebut digantikan oleh domir ha. Qala ta'ala, ya, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-115. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La u'adzibuhu ahadam minal alamin ya la u'adzibuhu ahadam minal alamin ya aku ya ya aku tidak mengazabnya atau aku hmm, atau sebaiknya eh, dibacakan juga yang sebelumnya dari surat tersebut awalnya adalah fa inni u'adzibuhu adzaban Ya fa inni u'adzibuhu adzabal la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Ya fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan. Ya sudah disebutkan dahulu adzaban. Yang tidak pernah ya aku timpakan yaitu azab tersebut kepada seorang pun di antara umat manusia maka ini menunjukkan siksaan yang sangat berat yang belum pernah diadab seorang pun di antara umat manusia. Maka hu yang ada di u'adzibuhu, ya u'adzibuhu itu bisa kembalinya kepada adaban yang sebelumnya, ya fa inni u'adzibuhu adaban atau kalau di sini disebutkan ai la u'adzibut ta'dziba Ya la u'adzibu ta'dziba. Imannya sama ya, dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun ya, di antara manusia. Ya. Kemudian kita lanjutkan al-khamisu yang kelima adaduhu. Ya adaduhu. Yang boleh menggantikan lafat masdar sebagai maf'ul mutlak itu adalah bilangannya. Nahwu contohnya, sajadal musalli arba'an. Orang yang sholat tersebut telah sujud sebanyak empat kali. Fa'arba'an maf'ulun mutlaqun. Maka lafat arba'an adalah maf'ul mutlak. Naibun anil masdaril mahdhufi. Yang mewakilkan atau menggantikan masdar yang dihapus. Wal aslu dan asalnya adalah sujudan arba'an. Ya sajadal musalli sujudan arba'an. Kemudian sujudan dihapus, ya kemudian arba'an menggantikan um, lafat masdar ya sebagai maf'ul mutlak. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat dalam surat An-Nur ayat keempat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Fajaliduhum thamanina jaldah. Fajaliduhum thamanina jaldah. Maka ya deralah ya dengan 80 kali dera. Ya atau cambuklah dengan 80 kali cambukan. Maka di sini fajaliduhum ijlid ya ijlidu cambuklah Nah, di situ seharusnya uh, yang menjadi maf'ul mutlak adalah masdarnya, yaitu jaldan. Tetapi di sini digantikan oleh angka, yaitu samanina, ya 80. Maka 80 di sini itu menunjukkan jumlah dari cambukannya. Ya, sedangkan jaldatan di situ kedudukannya sebagai tamyiz. Kemudian kita lanjutkan. asa disu yang keenam lafdhu kullin au ba'din. Ya lafdhu kullin au ba'din. Yang boleh menggantikan lafat masdar sebagai maf'ul mutlak adalah lafat kullun atau ba'dun. Kita lihat catatan kaki Ba'duhum yaqulu dan sebagian dari para ulama nahwu mengatakan ma dalla ala kulliyatin au ba'diyatin. Ya tidak mesti lafat kullun atau ba'dun atau ya tidak perlu tidak tidak mesti lafat kullun atau ba'dun yang dapat menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak. Akan tetapi boleh ma dalla ala kulliyatin au ba'diyatin yaitu apa saja lafat yang menunjukkan akan makna kulliyah, ya keseluruhan, au ba'diyatin atau ba'diyah, yang menunjukkan makna sebagian. Isyaratan ila annahu la yahtassu bi kalimatai kullin wa ba'din atau maaf uh, isyaratan ila annahu la yukhtassu bi kalimatai kullin wa ba'din. Ini mengisyaratkan bahwa itu tidak dikhususkan hanya pada dua kata saja, yaitu kullun dan ba'dun. Tetapi kata apa saja yang menunjukkan makna kul, ya keseluruhan, atau ba'dun, sebagian, itu boleh. Fayadakhulu fihi, maka masuk dalam pembahasan ini, Dorobtuhu jami'at dorbi. Ya, dorobtuhu jami'at dorbi. Ya, saya memukulnya dengan ya betul-betul sekuat tenaganya pukulan ya dengan pukulan yang sekuat tenaga. Maka lafaz jami'a itu menunjukkan makna kulin, ya, menunjukkan makna keseluruhan. Ya, atau boleh juga digantikan wa'am wa'amatat dorbi. Dorobatuhu wa Dorobatuhu ammatat dorbi. Ya, saya memukulnya dengan pukulan yang kuat. Ya, ammata itu menunjukkan ba'diyah, sebagian tetapi sebagiannya mayoritas. Ya, artinya ke kekuatan pukulannya itu kuat. Tetapi tidak kemudian sekuat tenaga seperti Jamia. Atau boleh juga wa yasirot dorbi, dorobatuhu yasirot dorbi. Saya memukulnya dengan pukulan yang ringan. Maka yasiro itu menunjukkan makna ba'diyah juga, tetapi e, minoritas, ya hanya sedikit saja. Roji, pembahasan ini dapat dirujuk atau dapat dimurojaah di syarhul fakihi alal qatri ma'a hasyiatihi. Itu syarah al-fakihi terhadap qatrun nada bersama hasyahnya. Al-Mujallada Thaniya pada jilid kedua, Sofhata Ashrina wa Mi'atin, halaman 120. Kita kembali ke atas. Jadi lafat kulun atau ba'dun itu boleh menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak. Bisharti, namun dengan syarat. Ya, bisyartil idofati limithlil masdaril mahdhufi. Ya syaratnya itu kulun dan ba'dun itu harus datang dalam keadaan atau dalam bentuk mudhof. Ya, dan lafat masdar yang dihapus tersebut itu diidofahkan kepada kulun atau ba'dun tersebut. Ya, lafat masdar yang dihapus itu diidofahkan kepada kulun atau ba'dun tersebut nifu contohnya atqanal amilu kullal itqoni Ya atqanal amilu kullal itqoni Pekerja tersebut itu ya terampil dengan ya sebenar-benar keterampilan, ya betul-betul terampil di seluruh bidang kerjanya. Ya. Maka fakulla maf'ulun mutlaqun naibun anil masdaril mahdhufi. Maka lafat kulla adalah maf'ul mutlak yang menggantikan ya masdar yang dihapus. Tapi syaratnya tadi, kulla tadi itu harus menjadi mudhaf ya dan lafat eh, masdar yang dihapus yaitu al itqon itu harus diidhofahkan kepada kulla tersebut. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-29 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman la tabsutha kullal bast ya la tabsutha kullal bast dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya ya dan janganlah kamu ya mengulurkan dengan keseluruhan Ya kan? Karena sebelumnya wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Ya, wala tabsutaha kullal basti. Ya, dan juga jangan terlalu mengulurkannya dengan keseluruhan. Maka lafat kulla yang ada pada ayat tersebut itu adalah maf'ul mutlak bagi wala tabsutaha. Tapi tadi lafat al-basti sebagai masdar itu harus diidhofahkan kepada kulla. Wa mithalu ba'din, ya tadi adalah contoh yang kullin, yang keseluruhan. Maka contoh yang menunjukkan sebagian adalah ahmalat talibu ba'dal ihmali. Ya, pelajar tersebut lalai dengan ya kelalaiannya itu sebagian saja, tidak kemudian sangat lalai. Maka hmm, lafat adalah pengganti maf'ul mutlak yang eh, masdar asalnya yaitu al-ihmal itu diidofahkan kepada ba'da tersebut. As-sabi'u yang ketujuh al-musyariku lahu fi maddatihi yaitu suatu lafat yang berserikat atau sama dengan masdar yang dihapus dari sisi madahnya, ya dari sisi substansinya, atau dari sisi huruf penyusunnya. Ya, jadi selama lafat tersebut, itu huruf penyusunnya atau asal katanya itu dari huruf yang sama, dari masdar yang dihapus, maka boleh menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak. Ya, biasanya dari wazan yang berbeda dari wazan sorf yang berbeda, walaupun akar hurufnya sama, asal hurufnya sama. Wahuwa imma ismu masdarin. Wahuwa immasmu masdarin. Ya, dan yang disebut musyarik lahu fi madatihi itu bisa jadi berupa isim masdar. Ya, isim masdar. Ya, kita tahu isim masdar itu adalah suatu masdar yang dia itu tidak mengikuti wazannya. Ya, biasanya di thulafi mazid. Kan thulafi mazid itu sudah ada um, eh, lafat masdarnya. Misalnya seperti fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan. Ya, maka dari fa'ala yufa'ilu itu seharusnya masdarnya mengikuti taf'ilan. Atau af'ala yufailu, if'alan. Dan seterusnya. Ya maka contoh dari isim masdar ini nahwu a'tal ghaniyu ata'an jazalan. A'tal ghaniyu ata'an jazalan. Orang yang kaya tersebut itu telah memberikan pemberian yang melimpah. Fa'ata'an maf'ulun mutlakun. Maka lafat ata'an adalah maf'ul mutlak li'annahu ismu masdarin lil fi'li a'ta. Karena ata'an adalah isim masdar bagi fi'il a'ta. Ya, isim masdar, ya bukan masdar. Mengapa alladhi masdaruhu i'ta'an? Karena fi'il a'ta yu'ti itu asalnya masdarnya i'ta'an. Karena mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Seharusnya a'ta yu'ti i'ta'an. Tetapi yang di sini digunakan adalah isim master, Yaitu lafat ata'an. Ya ini isim master ya sering kita dengarkan atau sering kita temui. Misalnya dalam sholla yusolli, ya sholla yusolli, ya sholat. Itu kalau mengikuti wazan, uh, masdarnya adalah tasliatan, Tapi kita sering mendapati ya masdar yang digunakan adalah solatan. Maka itu adalah isim masdar. Atau tawat doa ya tawat do'u. Ya berwudu. Ya tawat doa ya tawat do'u berwudu. Itu seharusnya masternya adalah tawat du'an. Tawat du'an. Ya tawat du'an. Tawat do'a, ya tawat do'u, tawat du'an. Menggunakan hamzah ya, tawat du'an. Tetapi yang sering kita dapati adalah wudu'an. Wudu'an. Maka solatan dan wudu'an adalah isim master. Kemudian beliau melanjutkan, au masdarun li fi'lin akhoro. Atau yang musyarik lahu fi madatihi ini boleh berupa isim masdar atau boleh berupa masdar bagi fi'il yang lain. Ya, masdar bagi fi'il yang lain. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat ke-8. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Watabattal ilaihi tabtila." Watabattal ilaihi tabtila. Dan beribadahlah ya kepadanya kepada Allah dengan sepenuh-penuh ketekunan. Ya wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Ya, dan sebutkanlah nama Robmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Maka kita perhatikan di sini ya, fata betilan maf'ulun mutlaqun. Maka lafata betilan adalah maf'ul mutlak bagi tabattal, ya fi'il amr tabattal wa huwa masdarun lil fi'li battala. Ya padahal tabtilan itu adalah masdar bagi fi'il battala. Ya. Padahal fi'ilnya apa? Tabattala. Ya tabattal. Tabattal asal asalnya adalah tabattala ya tabattalu. Ya tafa'ala ya tafa'alu. Tabattala ya tabattalu. Kalau mengikuti wazan sorof, itu masdarnya tabattulan. Ya wa ilaihi tabattulan. Tetapi di sini yang digunakan adalah fiil atau masdar fiil yang lain yaitu battala yubattilu tabtilan. Ya battala yubattilu tabtilan. Yang tabetilan tersebut waqadna ba'an masdaril fi'li tabattal. Ya dan Tabatilan itu menggantikan masdar fi'il tabatal, Ya, karena tabattala ya tabattalu asalnya adalah masdarnya tabatulan kalau mengikuti wazan sorofnya. Awis mudzatin ya, atau boleh juga yang menggantikan e, masdar sebagai maf'ul mutlak yang kategori musyarik lahu fi madatihi ini itu boleh juga berupa isim dzat Ya, boleh berupa isim zat. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat ke-17. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kalian dari tanah atau dari bumi ya, dengan sebaik-baik penumbuhan, ya, dengan sebaik-baiknya. Fa nabatan ismun lisyai'in nabiti min zar'in au ghairihi. Maka nabatan itu adalah isim zat yang menunjukkan seluruh zat yang tumbuh dari kebun atau yang sejenisnya wa huwa maf'ulun mutlaqun naibun an masdaril fi'li ambata. Dan nabatan itu adalah maf'ul mutlak yang menggantikan masdar fi'il ambata. Karena kalau ambata, kalau mengikuti wazan sorof, itu e, masdarnya adalah ambata yumbitu inbatan. Ya, harusnya inbatan. Tetapi di sini yang digunakan isim zat, yaitu nabatan. Athaminu, kata yang kedelapan yang dapat menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak adalah naw'un min anwa'ihi. Ya, naw'un min anwa'ihi. Yaitu cara, ya, cara dari berbagai cara yang memungkinkan untuk dilaksanakan di masdar tersebut. Ya. Jadi misalnya di sini, contoh yang digunakan dalam Contoh ini adalah jalasar rojulu al kurfusoa, Ya jalasar rojulul kurfusoa. Laki-laki tersebut telah duduk dengan cara duduk kurfuso. Ya, ini yang dimaksud dengan naun min anwa'ihi. Karena yang namanya duduk, ya, kita mendengar orang tersebut duduk. Cara duduk itu ada sangat banyak. Ya, cara duduk itu ada sangat banyak. Ya, bisa duduknya bersila, ya duduk di atas kursi ya atau duduk ya, berselonjor memanjangkan kaki atau duduknya jongkok dan lain sebagainya. Maka cara-cara duduk tersebut itu boleh menggantikan lafat masdar menjadi maf'ul mutlak. Fal qurfu sa'a maf'ulun mutlakun mansubun. Maka lafat al-qurfu sa'a itu adalah maf'ul mutlak yang mansub. Wal aslu yang asalnya adalah julusal kurfusoi. Ya jalasar rojulu julusal kurfusoi. Ya, laki-laki tersebut telah duduk dengan cara duduk kurfuso. Nah, apa yang dimaksud dengan kurfuso di sini? Kita lihat catatan kaki. Al-kurfuso'u, yang dimaksud dengan al-kurfuso adalah Nau'un minal julusi, salah satu cara untuk duduk. Bagaimana caranya? Wa huwa an yajlisa syakhsu ala al-yataihi. Ya an yajlisa syakhsu ala al-yataihi. Ketika seseorang itu duduk di atas ya kedua pantatnya. Ya, seseorang itu duduk di atas kedua pantatnya. Wa fakhidahu multasiqani bi batnihi wa fakhidhahu multasiqani Dan kedua pahanya itu menempel dengan perutnya. yang duduk di atas pantatnya kemudian dua pahanya menempel uh, di perutnya. Ya mungkin mirip seperti jongkok tetapi pantatnya menempel ke tanah. Kemudian yuhitu bihima dhira'ahu Ya, sedangkan kedua lengannya itu memeluk pahanya tersebut. Ya, seperti mungkin orang yang jongkok, pantatnya menempel ke tanah dan memeluk pahanya tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Au, atau bisa juga Al-Qurfusok disebutkan untuk menyebut cara duduk. Yan kuba ala rukbataihi. Ya, seseorang itu bersandar di atas kedua lututnya wa yalsaqu batnuhu bi fakhidaihi. Dan ya sama perutnya itu menempel dengan kedua pahanya. Tetapi caranya yang berbeda wa kafahu tahta ibtani maaf wa tahta wa kafahu tahta ibtihi dan kedua telapak tangannya itu di bawah ketiaknya di bawah ketiaknya. Ya, mungkin sifatnya mirip dengan tadi tapi di sini kedua lengan kedua tangannya di bawah ketiaknya. Wallahu a'lam. Ini ya mungkin bisa dibahas lebih lanjut, tetapi intinya mungkin seperti jongkok. Kemudian kita kembali ke atas. Atas yang kata yang kesembilan yang dapat menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak itu adalah al-alatul lati tustakhdamu liijadi ma'na dhalikal masdaril mahdhufi. Al-alatul lati tustakhdamu liijadi ma'na dhalikal masdaril mahdhufi. Jadi kata kesembilan yang dapat menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak adalah alat. Ya, sebuah alat yang digunakan untuk mewujudkan atau untuk memunculkan makna dari masdar yang dihapus tersebut. Ya. Nah, dari masdar yang dihapus tersebut, tapi yang disebut adalah alatnya. Nahwu contohnya, Roma sayyadu, Roma sayyadu tayra sahman. Roma sayyadu tayra sahman. Pemburu tersebut itu melempar melempari burung tersebut dengan anak panah ya, melempari burung tersebut dengan anak panah. Ya, maka di sini alat yang dimaksud adalah anak panah ya, atau panahnya itu sendiri. Itu dapat menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak. Asalnya adalah romas sayyadu romas tayra romya sahmin. Ya, pemburu tersebut ya, mudahnya yang memanah burung tersebut atau melempari gunung tersebut dengan anak panah. Ila ghairi mima mimma yanubu anil masdari dan juga kata-kata yang lain yang dapat mewakilkan atau menggantikan masdar. Artinya masih ada banyak, tapi di sini sudah disebutkan sembilan macam. Wa fi ba'di ma taqaddama yaqulu ibn Malikin. Maka dari sebagian dari kata-kata yang memungkinkan untuk menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak itu ya, sebagian dari itu disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait tersebut. Wa qad yanubu anhu ma alaihi dal ila akhirih. Ai maksudnya yanubu anil masdari ba'da hadfihi kullu syai'in yadullu alaihi. Ya, sebuah masdar yang tadinya kedudukannya sebagai maf'ul mutlak, itu setelah dihapus, itu dapat digantikan oleh suatu kata yang menunjukkan kepada masdar yang dihapus tersebut. Summa mathala linaw'ainil awwali. Maaf. Summa mathala linaw'aini. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh untuk dua macam. Ya, tadi kan disebutkan sembilan di sini, tetapi beliau memberikan contoh cukup dua saja untuk mewakili. Al-awwalu yang pertama, lafdhu kullin, ya lafat kullun. Wa qad adhafaha lil masdari. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala sungguh beliau telah mengidofahkan masdar dari kata tersebut, eh, masdar dari fiil tersebut kepada lafat kullun. Haitsu di mana beliau mengatakan jidda kullal citi, Ya, jidda kullal citi, Bersungguh-sungguhlah dengan sepenuh kesungguhan. Maka lafat kulla adalah maf'ul mutlak ya yang di uh, eh, yang masdar asalnya yaitu al jiddu itu disandarkan kepada kulla tersebut diidofahkan. Wasani, ya, macam kedua yang diberikan contoh oleh Ibnu Malik rahimahullah ta'ala adalah al-muradifu. Ya, sinonim atau padanan kata, persamaan kata. Wahuwa, dan itu adalah ifrohil jadala. Ya, bergembiralah dengan ya, sebenar-benar kegembiraan. Wal jadalu huwal farohu. Dan lafat jadal itu adalah faroh. Sama-sama artinya kegembiraan. Ja'a fil qamusi dan disebutkan dalam kitab Al-Qamus jadhila ka fariha waznan wa ma'nan. Jadhila itu sama dengan fariha ya dari sisi wazan dan juga dari sisi makna. Jadi jadhila yajdzalu kemudian jadalan kemudian fariha yafrahu farahan seperti itu fahuwa jadilun. Ya, kemudian isim fa'ilnya adalah jadilun. Kemudian beliau melanjutkan hukmul dari min haithul ifrodi wat tathniyati wal jam'i. Hukum dari masdar ya dari sisi mufradnya, kemudian musannanya dan jamaknya. Ya kapan masdar itu disebutkan mufrad, Ya, kemudian musanna dan jamak. Ya, padahal biasanya masdar itu datang dalam keadaan mufrad. Nah, di sini akan ada kondisi di mana masdar disebutkan mufrad, ya musanna atau jamak. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-290. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ma li tawqidin fawahhid abada wa thanni ghairahu wa afrida. Dan masdar ya ketika engkau gunakan sebagai maf'ul mutlak yang menunjukkan makna taukid penekanan. Kita tahu salah satu makna maf'ul mutlak adalah taukid menekankan. Maka kalau masdar tersebut engkau datangkan sebagai makna taukid, wahid abada. Maka selalu datangkanlah dengan bentuk mufrad. Ya, selalu datangkan dalam bentuk mufrad kalau tujuannya untuk taukid. Sedangkan wathanni wajma ghairahu wa afrida. Adapun jika masdar itu masdar itu engkau datangkan untuk makna yang selain taukid, Ya, maka boleh engkau musanna dan musannakanlah ya dan juga jamakkanlah atau mufradkanlah. Artinya kalau selain bentuk taukid atau selain makna taukid itu boleh didatangkan dengan musanna, jamak dan juga mufrad. Kemudian Asy-Syaikh Hamdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan la yajuzu tathniyatul masdaril muakkid li'amilihi. Ya la yajuzu tathniyatul masdaril muakkidi li'amilihi. Tidak boleh memuthannakan masdar yang mentaukit amilnya. Ya, jadi tidak boleh kalau masdar tersebut itu digunakan untuk mentaukit amilnya, tidak boleh didatangkan dalam bentuk muthanna. Wala jam'uhu dan juga tidak boleh menjamak masdar yang menjadi taukid bagi amilnya. Ya. Bal yajibu ifraduhu. Ya, bahkan wajib untuk memufrodkan masdar tersebut jika tujuannya adalah mentaukid amilnya. Fatakulu maka engkau katakan Ashroko wajahuhu ishrokon. Ashroko wajahuhu ishrokon. Ya, wajahnya bersinar ya dan cerah atau cerah ya dengan sebenar-benar bentuk kecerahan ya benar-benar cerah ya, maka isrokon datang dalam bentuk mufrad ya harus datang dalam bentuk mufrad karena tujuannya untuk mentaukid asyroko Mengapa wadzalika li'annahu fi ma'nasmil jinsi karena masdar di sini itu menunjukkan makna isim jenis. Berarti seluruh jenis bentuk wajah yang berseri, bersinar cerah itu dimasukkan di sini. Kemudian wal al ifrodiyu atau makna smil jinsil ifradiyi alladhi Yastuku alal qalili wal kafiri. Ya, maka masdar yang menunjukkan makna isim jenis ya, yang datang dalam keadaan mufrad itu memungkinkan atau boleh atau sah untuk menunjukkan sesuatu yang sedikit maupun banyak. Ya, jadi tidak perlu menunjukkan bilangan karena satu kata tersebut itu boleh digunakan untuk menunjukkan makna sedikit maupun banyak. Sehingga bilangan tidak lagi relevan di sini. Fayastagni bidzalika 'anit tathniyati wal jam'i. Maka karena isim jenis itu dalam keadaan mufrad sudah menunjukkan sedikit dan banyak, maka tidak perlu didatangkan dalam bentuk musanna dan juga jamak. Kemudian berikutnya wa ammal mubayyinu atau kalau ikut yang sebelumnya mubinu wa ammal mubinu lil adadi fala khilafa fi jawazi tathniyatihi wa jam'ihi. Adapun kalau masdar digunakan sebagai maf'ul mutlak yang menunjukkan atau menjelaskan bilangan. Menunjukkan atau menjelaskan bilangan. Maka tidak ada perselisihan di antara para ulama nahwu bahwa boleh masdar tersebut didatangkan dalam bentuk muthanna dan juga jamak. Nishwu contohnya Roka'al musalli raka'ataini. Orang yang sholat tersebut telah ruku sebanyak dua kali. sajada arba'a sajadatin atau sajadatin. Dan orang yang sholat tersebut itu telah duduk, maaf, telah sujud sebanyak empat sujud. Maka kita perhatikan ada rok'ata ini itu dalam bentuk musanna. Ya. Kemudian sajadatin ya itu dalam bentuk jamak. Ya, walaupun itu diidofahkan kepada arba'ah. Ya, dan yang menjadi maf'ul mutlak adalah lafat arba'ah. Tapi intinya boleh didatangkan masdar tersebut dalam bentuk musanna dan jamak jika itu tujuannya menunjukkan bilangan. Kemudian wa ammal mubinu naw'i ya dan adapun masdar yang digunakan sebagai maf'ul mutlak yang menunjukkan cara atau bagaimana amil itu dilakukan ya atau fiil perbuatan itu dilakukan fal masyhuru jawazu jam'ihi wa tathniyatihi maka pendapat yang masyhur di antara para ulama nahwu itu boleh menjamakkannya dan juga memutsannakannya tapi ada syaratnya idzakhtalafat anwa'uhu. Jika memang cara untuk melakukan uh, amil atau perbuatan tersebut itu memang ada banyak. Ya, jika memang ada banyak cara untuk melakukannya, maka boleh didatangkan dalam bentuk jamak dan juga musanna. Contohnya nahwu salaktu ma'an nasi sulukail aqili saya menghadapi atau memperlakukan manusia dengan dua cara atau dua metodenya orang yang cerdas. Ya, saya menghadapi atau memperlakukan manusia dengan perlakuan, ya, dua perlakuan atau dua cara yang dimiliki oleh orang cerdas. Yaitu apa? data hainan. Ya terkadang saya keras menghadapi manusia wal mulayanata hinan dan terkadang saya lemah lembut kepada manusia. Ya, jadi tidak selalu keras, tidak selalu lemah lembut. Ada masanya keras jika diperlukan dan ada caranya lemah lembut, ada saatnya lemah lembut jika diperlukan. Maaf. Asyiddata hinan wal mulayanata hinan akhara. Terkadang saya keras kepada manusia dan terkadang lemah lembut di waktu yang lain. Fa sulukai masdarun mubinun linnawai. Maka sulukai itu adalah masdar yang menjelaskan jenis dari fi'il salaktu. Mansubun bil yang mansub dengan ya li'annahu musannan karena Sulukai itu datang dalam bentuk muthanna. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-10. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَذُنُّونَ billahi dhununa. وَتَذُنُّونَ billahi dhununa. Dan Ya kalian menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Ya, karena bentuk prasangka itu bermacam-macam, maka boleh didatangkan dalam bentuk jamak di sini. Atau kita lihat catatan kaki berkaitan dengan ayat ini, adzununa ya adzununa itu adalah masdarun mansubun. Itu adalah masdar yang mansub. Kemudian beliau melanjutkan wa qad tathbutul alifu ba'dan nuni fi rasmil mushafi. Dan sungguh setelah adzununa itu ada huruf alif kita lihat. Ya, ada huruf alif setelah nun adzununa ada alifnya di situ. Ya, tetapi ada e, bulatannya di atasnya. Dari tadzununa billahi dzunun. Ya, tadzununa billahi dzunun. Fi rasmil mushafi. Ya, di rosem atau di tulisan atau cetakan yang ada pada mushaf. Mura'atan lil fawasili. Ya, karena untuk memperhatikan fasel. Ya, fasel. Nah, fasal itu seperti saja, ya, tetapi ini karena dalam Al-Quran, ini adalah kalamullah, maka yang digunakan adalah istilah fawasil. Kemudian wa qad jumi'al masdaru adzunnu. Ya, dan sungguh telah dijamakkan masdar adzunnu. Li ta'addudi anwa'ihi karena ada banyak cara untuk eh, melakukan prasangka. Maaf, wa qad jumi'a al-masdaru adzunnu. Ya, wa qad jumi'a al-masdaru adzunnu. Dan sungguh telah dijamakkan masdar adzunnu. Adzunnu itu jamaknya adzunun. Lita'adduti anwa'ihi. Karena banyak cara untuk melakukan prasangka tersebut. Fa'innahum dzonnu dzununan mukhtalifatan. Ya, karena mereka itu berprasangka kepada Allah dengan ya prasangka yang bermacam-macam min nasrin ya ada yang berprasangka akan mendapatkan kemenangan Wahazi Matin, atau juga prasangka mendapatkan kekalahan wanajatin ya ada yang berprasangka akan dibebaskan ya wahalakin ada yang berprasangka ada yang uh, ya menyangka bahwa mereka itu akan mendapatkan kebinasaan kehancuran Wa taswirun lil hali fi ghazwatil ahzabi. Dan ini adalah gambaran ya, kondisi ketika perang Ahzab atau ada juga atau kita juga mengenalnya sebagai perang Khandaq. Abda'a taswirin ya, dengan gambaran yang sangat baik dengan gambaran yang sempurna. Kita kembali ke atas wa makna qawlihi dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala wa ma litaukidin fawahid abada ila akhirih. Ai maksudnya innal masdarul muakkida li'amilihi yajibu tauhiduhu. Sesungguhnya masdar yang menekankan akan makna amilnya itu wajib tauhiduhu. Ya, apa maksud tauhiduhu? Ai ifroduhu. Wajib didatangkan dalam keadaan mufrad. Amma ghairuhu, adapun masdar lain yang datang dalam bentuk maf'ul mutlak tapi tidak untuk taukid minal mubini lil adadi ya baik itu untuk menjelaskan bilangan dari amil wan atau menjelaskan akan ya bagaimana cara atau jenis yang dilakukan untuk tindakan tersebut fa sannihi insyita Ya, maka datangkanlah dalam bentuk musanna jika engkau menghendaki. Awi jama'hu atau datangkanlah dalam bentuk jamak. Au afridhu atau datangkanlah dalam bentuk mufrad. Wa qawluhu dan ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala wa afrida ya ada alifnya di belakang Al-alifu fihi munqalabatun an nunit taukidil khafifati lil waqfi. Jadi alif tersebut itu datang ya menggantikan ya nun taukid khafifah yang e, ada karena waqaf berhenti. Karena kalau ada nun taukid khafifah itu seharusnya afridan ya afridan afridan. Tetapi afridan kalau waqaf itu bisa dibaca afrida. Ya, afrida. Ya, ini pembahasan dalam syair. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.